طيب بسم الله الرحمن الرحيم إحنا الله أعزنا الله kita lanjutkan insyaallah pada pembahasan berikutnya tentang kita buka sri syahwatain syahwatul batni wa syahwatul faraj. Taib ikra ya imam مئين أستطيع فقال سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل فقد بالغ جماعة من الزهاد في تقبل من الأكل والصبر على الجوع وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب ومقام العدل ومقام العدل في, في الأكل raf raf al yadi ma'a baqa'i syai'in min syahwati fa nihayatul maqami al hasan qawluhu sallallahu alaihi wasallam hasan Jazakallah khairan Berkata mu'alif al-alim az-zahid al-alamah Ibnu Qudam al maqdis rahmatullahi alaihi tentang pembahasan kitab kasri syahwatain syahwatul batni wa syahwatul farji ini kitab tentang cara menundukkan dua syahwat menundukkan dua syahwat yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini ini akan dibahas bagaimana karena ini ya cukup berbahaya syahwat perut yakni keinginan-keinginan masalah makanan. Masalah makanan. Terkadang karena kita sudah tahu ya dan ini akan menimpa siapa saja ketika dia enggak mengamalkan ilmunya Nam ini akan terjatuh akan tapak, akan nampak ketika ketika makan lebih-lebih ketika ketika berpuasa ini akan nampak ini bagaimana sahabat yang terhadap makanan ya untuk memenuhi perutnya, ini akan kelihatan apakah dia betul-betul seorang yang memang apa ya ini bisa mengamalkan dalam masalah tersebut atau atau tidak. Ini akan kelihatan. Kemudian syahwatul batni min adabil muhlikat. Syahwat perut ya keinginan terhadap satu makanan ini termasuk di antara pembinasa pembinasa yang sangat besar ini jadi menuruti perutnya enam menuruti apa yang menjadi keinginan makan ini makan itu dituruti sehingga menjadi Abdul Batni menjadi seorang hamba perut nah dikatakan hamba perut ya karena keinginan perutnya dituruti. Semuanya keinginan-keinginan perutnya dituruti, ingin ini, ingin itu dituruti. Sehingga sebagai Abdul Batni, sebagai hamba perut. Nah ini sangat berbahaya. Karena pengaruh-pengaruh makanan yang berlebihan. Di samping akan membahayakan agamanya juga akan membahayakan hatinya. Akan membahayakan ahlaknya berapa banyak para pemuda-pemudi yang mereka nafsunya sangat tinggi ya karena mereka nam makanya overdosis ini dalam Islam dianjurkan untuk banyak berpuasa sunnah ketika dia masih muda mudi belum menikah nah untuk mengekang hawa nafsunya untuk mengurangi ya barometer ya mengurangi syahwatnya maka dengan cara berpuasa wa biha ukhrija Adamu alaihi salatu wasallam minal jannah dan dengannya nam dengan syahwat perut ini nam keinginan apa yang menjadi keinginan sebuah perut ini maka dikeluarkanlah Nabi Adam alaihissalam dari sebuah surga dari surga yang penuh kenikmatan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan diusir dari surga tersebut karena yakni memakan buah yang Allah larang. Ini sadrul khuldi, pohon kekekalan. Jangan makan. Nah, Nabi Adam alaihissalam melanggar, menginginkan ya menuruti perutnya sehingga beliau dikeluarkan dari surga tersebut. Lain ini di antara contoh apa yang beliau lakukan wa min sahwatil batni dan di antara sahabat perut ini nam tahdusu syahwatu farji fil filmal dengan sahabat perut ini yang ketika dia memenuhi perutnya ini ingin ini ingin itu dipenuhi semuanya ini akan mengadakan ya ini akan tumbuh sahabat kemaluan ini kemaluannya akan ya ini akan menjadi besar, akan menjadi tinggi sahabat kemaluan tersebut. Warokbah dan kecondongan terhadap sebuah harta. Nah, ini kecondongan sebuah harta. Wa yasba'u dalika afatun kasiratun. Dan akan mengikutilah enam yakni sebuah musibah-musibah yang cukup banyak akan mengikuti kepada orang tersebut sebuah musibah, sebuah kemaksiatan-kemaksiatan yang akan ia lakukan. Kuluha min baratil sibai. ini Yani semuanya karena penyalahgunaan ketika seorang dia kenyang. Nah ini, ini akibat seorang makan kenyang terus, ya. Maka akibatnya adalah hawa nafsu yang memuncak yang tinggi, lebih-lebih belum menikah, ini akibatnya akan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang meraja lela. Ini, ini penyalahgunaan ketika dia perutnya kenyang. Berbeda mungkin ketika dia seorang yang kerjanya berat, ya, seorang petani misalnya, nah ini yang memang harus kerjanya berat, ya kemudian makannya banyak untuk biar energinya banyak, keluar ya. Nah ini ini bisa terkontrol. Tapi seorang yang dia pemuda yang kerjanya cuma ngalor ngidul, dia masih sekolah SMP, SMA dan sebagainya, tugasnya cuma belajar, belajar, belajar. Nah ini makanya banyak dagingnya juga banyak, susunya banyak. Nah ini ini syahwatnya akan meninggi akan meninggi Nah, kemudian akan condong pada lawan jenisnya yang menggebu-gebu. Nah ini, ini kuluha min bertil sibai semuanya enam itu penyalahgunaan ketika sebuah perut sering kekenyangan. Wafil hadisi dan dalam hadis disebutkan Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al mu'minu yaqulu fi mi'yin wahidin wal kafiru yakulu fi samati am'a. Seorang mukmin dia akan makan dengan usus yang satu. Ini ya, mi'in. Seorang mukmin dia makan dengan usus yang satu. Wal kafir dan seorang yang kafir dia akan makan dengan tujuh usus. Ini apa maksudnya? Tujuh usus. Orang kafir tujuh usus, orang mukmin satu usus. Enam. Jelaskan oleh para ulama enam bahwasanya diantara antara Qadi bin Iyad seorang mukmin dia apa? Yusami, yusamillah indah ta'amihi wala yuslikuhu syaiton. Ini, ini, cara mukmin ketika dia mau makan tentunya dia membaca basmalah. Nenek, nah, ini, sehingga syaitan nggak bisa untuk mengikuti. Berbeda wal kafir orang yang kafir atau munafik nam liusammi yusyarikuhu asyaitan fihi. Nah ini, seorang yang kafir dia makan bagaimana? Basmalah enggak? Tidak. Enggak baca basmalah. Sehingga syaitan mereka akan ikut serta, ikut andil untuk makan bersama mereka. Nah ini. Syaitan akan ikuti mereka untuk andil makanan apa yang mereka makan. Tapi orang kafir cuma satu yang dia makan, orang mukmin. Tapi kalau orang kafir dia makan banyak. Kafir makan, setan juga juga makan. Nah, ini, ini diantara yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang menukilkan perkataan beliau tentang maksud hadis tersebut. 6. Dan sebagian ulama yang lain 6 mereka mengatakan bahwasanya bahwasanya maksud hadis hadis maksud hadis ini itu adalah taklilu minad dunya wal hassu ala zuhdi fiha. Nah ini sedikit di dalam masalah dunia. Wal hassu dan anjuran untuk hidup suhud di dalamnya. Wal qanaah dan hidup qanaah. Cukup mencukupkan apa adanya. Kemudian qillatul akli bersama sedikitnya makan termasuk maha mahasinil akhlak rajul wa qasratu akli diduha sedikitnya sedikitnya makan ini termasuk ya bagian akhlak yang bagus seorang akhlak laki-laki yang bagus akhlak yang mulia tapi sebaliknya nam ketika dia makan banyak nam serba banyak ini lawannya dari akhlak yang mulia Nah ini. Ini pemahaman hadis tersebut kebanyakan para ulama yakni memaknakan untuk hidup sederhana di dalam masalah makan namun sedikit dengan jangan banyak konaah suhud. Nah ini ini apa di antara makna hadis tersebut. Dan berkata para dokter juga kaulah ahlul tib ya dikatakan oleh para dokter bahwasanya kullu insanin sab'atu am'a. Ini. Setiap manusia enam itu memiliki tujuh usus. Nah ini, tujuh usus. Al-ma'addah lambung. Ya. Yang ke arah lambung ada usus. Kemudian salah satu mutasilah biha riqaqun yang tiga usus ini bersambung dengannya yang adalah tipis bentuknya. Ini tiga usus, kemudian tiga usus khiladun tebal, ya keras. Tiga usus yang agak tebal, tiga usus enam yakni tipis yang mengarah kepada lambung tersebut. Nah ini, ini keterangan para dokter tentang masalah usus bahwasanya manusia ya mempunyai tusuk usus di antaranya demikian demikian demikian dan kembali ke masalah hadis tersebut nah bahwasanya apa yang dimaukan oleh syariat dalam hadis ini itu adalah untuk apa yakni sederhana di dalam masalah kehidupan dalam masalah makan untuk hidup sederhana untuk kona'ah untuk suhud, untuk sedikit dalam masalah makanan, tidak berlebih lebihan. Nah ini ini yang dimaukan dalam pembahasan kita dalam hadis tersebut al mu'min yakulu fi mi'yin wahidin wal kafir yakulu fi sam'ati am'a dan juga dalam hadis yang lain disebutkan nafi hadisin ahor ma mala'a ibnu adam wi'aan saran min batnihi tidak ada enam bejana yang lebih jelek yang diisi oleh Bani Adam selain perutnya nah ini nggak ada bejana yang diisi lebih jelek selain perutnya yang diisi oleh Bani Adam hasbubni Adam ukulatin yukimna sulbahu cukuplah enam yakni bagi Bani Adam dalam masalah makan untuk beberapa suapan saja yang bisa menegakkan tulang rusuknya yukim nasul bahu yang bisa menegakkan tulang rusuknya fa in kana la mahalata fa thulutsul li ta'amihi wa thulutsul li syarabihi wa thulutsul li nafasihi kalau enggak bisa ya enggak kuat ternyata masih kurang cuma mungkin beberapa suapan, empat suap, empat suap masih kurang. Namun kalau nggak bisa, nggak memungkinkan demikian, ya sudah sepertiga ya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk pernafasannya. Leni, lambung, tempat suatu makanan, tempat minuman, dan, dan juga untuk angin di situ, untuk bernafas. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernafasan. Nah ini jangan diisi makanan semua, minumannya enggak dicatah, ya. Apa pernafasannya anginnya enggak dicatah, jangan. Harus biar sehat, ya hidup sehat dibagi rata, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah ini ini tuntunan apa tarekoh ya dalam masalah makanan. Wakola Uqbatu Rasibi dan berkata Uqbah Rasibi dakhaltu alal Hasan wa huwa yatahadda saya masuk menemui Hasan la Allah hadza Hasan Al-Basri wa huwa ya-, yatahadda dan beliau dalam keadaan makan ini Hasan Al-Basri dalam keadaan beliau makan siang Fakola maka beliau mengatakan Halumma kemari kemari kemari ini, ini Hasan ingin mengajak Uqbah untuk makan bersama. Fakultu maka Uqbah maka saya mengatakan akal tu hatta la astati. Saya sudah makan sampai saya nggak bisa. Sampai saya kekenyangan nggak bisa untuk makan berikutnya. Faqala subhanallah. Ini Hasan kaget melihat keadaan Uqbah. Nam, maha suci Allah Ta'ala Au yakulu muslim hatal astati an yakul seorang muslim apakah dia makan sampai enggak bisa untuk makan berikutnya? Nah ini. Ini kagetnya beliau ketika mengetahui Uqbah sudah makan sampai kekenyangan enggak bisa makan untuk berikutnya. Beliau enggak mau makan karena sudah kenyang, karena sudah enggak bisa untuk makan berikutnya. Sehingga enggak mau diajak oleh Hasan Al-Basri untuk makan siang. Tayyib, mungkin ini yang bisa kita baca. Wallahu alam bisawab. Ilahuna tafadhalu habitakumullah